بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد <clears throat> فالحمد لله Ikhwana fi din, hafizani hafizakumullah jami'a. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan setelah tasyahud al-awwal. Telah kita sebutkan kemarin tata cara tasyahud awal begitu pula doa-doa dan bacaannya hingga syahadatain. Adapun yang setelahnya ya, di sini penulis rahimahullah taala mengisyaratkan bahwasanya tasyahud awal selesai dengan membaca tasyahud saja yaitu membaca syahadatain kemudian segera berdiri tanpa salawat kepada Nabi alaihi pada tasyahud pertama dan di sini beliau menyebutkan dalilnya rawa Abu Dawud an Abi Ubaidah an abihi radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah sahibus sunan dengan sanatnya sampai kepada Abu Ubaidah bin Abdullah ibn Mas'ud Abu Ubaidah dari ayahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abu Ubaidah ini putra seorang sahabat, salah satu di antara putra-putra sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari ayahnya ya, Di sini disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam fi rakaataini ka'annahu 'ala radf bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam dahulu apabila duduk pada rakaat kedua ka'annahu 'ala radf seakan-akan beliau duduk di atas radf yakni bermakna al-hijarah al-muhmah batu yang panas Dan ini menunjukkan pada suratul qiyam wa takfifil jalsah. Sebentar duduknya dan cepat berdirinya. Tidak lama dalam duduk tasyahud awal. Berbeda dengan duduk tasyahud akhir. Di dalam hadis ini disebutkan ka'annahu ala radhaf, seakan-akan beliau duduk di atas batu panas. Tidak lama kemudian berdiri. Maka ini dalam hadis apa yang disebutkan. Dan kita lengkapi dulu kemudian dalil kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa Ahmadu min hadis Ibnu Mas'ud. Dan Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud juga. Kalau tadi riwayat Abu Dawud, kalau ini riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sallallahu wasallam namun bukan dari jalur anaknya namun dari jalur yang lain bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan in kana fi wasatis salat nahadha hina yafrughu min tasyahhudih Apabila beliau berada di pertengahan sholat yakni pada tasyahud awal nahadha hina yafruhu min tasyahudih beliau bangkit ketika sudah selesai dari tasyahudnya beliau bangkitnya apabila sudah selesai membaca tasyahud tanpa solawat maksudnya yakni tasyahud pertama ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad maka dalil-dalil yang semacam inilah yang dijadikan pegangan oleh banyak ulama. Ya. Termasuk penulis sendiri Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin taala dan jauh sebelum beliau ulama mutaqaddimin Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad dan juga pendapat Imam Syafi'i fil qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama sebelum beliau berubah. Berpandangan seperti ini, bahwasanya tasyahud awal hanya sampai syahadatain. Seperti yang kemarin kita baca, tahiyatulillah, salawat wa thayyibat. Salamu ala nabi atau salamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Kemudian berdiri ini dan ini di, dinisbatkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ini pendapatnya jumhur Ibnu Rajab mengatakan ini pendapatnya kebanyakan ulama dan ini yang dipilih oleh penulis di sini Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah taala Dan di sana ada pendapat yang kedua Taib yang menyatakan bahwasannya disyariatkan pula untuk meneruskan bacaan tasyahud dengan salawat kepada Nabi Alaihissalam pada tasyahud pertama sekalipun. Kita tidak sedang membahas membaca solawat Ibrahimiyah ketika tasyahud akhir, karena itu harus dibaca nanti akan dibahas dalam tasyahud akhir. Tapi pembahasan kita sekarang ini adalah apa hukum membaca solawat Ibrahimiyah pada tasyahud awal. Ini pembahasannya. Pendapat pertama tadi jumhur mayoritas ulama berpandangan apa? Tidak perlu tidak disyariatkan hanya cukup tasyahud saja. Ya, sudah tadi. Kemudian pendapat yang kedua dan itu pendapatnya Imam Syafi'i fil jadid yang baru. Pendapat Imam Syafi'i yang terakhir beliau berpandangan kalau juga disunahkan membaca sholawat meskipun pada tasyahud yang pertama. Taib. Dan ini juga kuat dapat ini subhanallah. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tadi? Ada yang mengatakan hadis yang pertama Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud bapaknya Riwayat hadis Abu Ubaidah dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian ulama banyak dari mereka yang mengatakan Abu Ubaidah tidak pernah dengar hadis dari bapaknya. Lam yas lam yasma hadisan min abi, Tidak dengar hadis dari bapaknya. Ya. Syubah pernah menyebutkan riwayat dari seseorang begitu. Saya kurang ingat. Kemudian ditanya Abu Ubaidah ini, "Apa engkau pernah ingat hadis-hadis dari bapakmu?" La. Dia bilang tidak. Dan nah, ini diriwayatkan Imam Muslim. Dan karena banyak para ulama mengatakan sanad hadis ini terputus sanadnya. Abu Baidah meskipun meriwayatkan dari bapaknya tapi dari jalur lain ataupun e, perkara yang lain namun yang jelas dia tidak pernah mengingat ataupun mendengar hadis langsung dari bapaknya dengan dia ingat. Ini dapat berdua mengatakan demikian Adapun tentang dalil yang kedua disebutkan oleh Syekh di sini. begitulah sejumlah ulama, saya ingat saya melemahkan seperti Syekh Al-Albani kalau tidak salah karena menyendiri padanya Muhammad bin Ishaq Dan di sana ada sejumlah ulama yang berusaha untuk menjamak. Pendapat ketiga menjamak yaitu ya, membaca salawat pada tasyahud awal sekalipun tapi tidak panjang. Tetap seperti duduk di atas batu panas, duduk tetap seperti berdiri tidak la, apa e, tidak berlama-lama dalam duduk, namun juga tidak membaca salawat dengan panjang. Kenapa? Karena duduk dengan tidak lama dalam tasyahud awal ini meskipun dilemahkan riwayat yang menunjukkan marfu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi sebagian menyebutkan sahih dilakukan oleh para sahabat. Seperti diantaranya adalah Abu Bakar Siddiq dan Abdullah bin Umar. Dulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan karena, taib fir idza kana fir rak'atain ka'annahu juga sama dengan lafaz yang mirip seperti ini, tapi Abu Bakar yang melakukan. Dulu Abu Bakar Siddiq kalau duduk dalam dua rakaat, duduk tasyahud awal, dia duduk seakan-akan sedang di atas batu panas. Tidak lama. takfif Sebentar kemudian berdiri. Tidak lama seperti tasyahud akhir. Namun tasyahud awal lebih ringan, lebih ringkas, kemudian berdiri. Dan ini sebagian ulama mensahihkan eh, sanadnya dari sampai kepada Abu Bakar Siddiq. Allah alam ya. Saya belum lihatnya dan belum mengetahui tentang sanadnya dan tidak ada ilmu tentangnya. Di sana disebutkan riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musonafnya. Saya juga tidak punya kitab musonaf Ibnu Abi Syaibah dan <clears throat> demikian pula belum sempat melihat lebih lanjut tentangnya. Namun sejumlah alulail mengatakan sanatnya sahih sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya Abu Bakar siddiq kalau duduk tasyahud awal seakan-akan beliau duduk di atas batu panas. Jadi duduk tasyahud awal sebentar kemudian berdiri. Begitu pula disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menyebutkan annahu kana yaqul, beliau pernah dinukilkan mengatakan, maju ilatir rahah fi raqataini illa litasyahud. Sesungguhnya tidaklah dijadikan kelonggaran pada rakaat kedua untuk duduk illa litasyahud kecuali hanya untuk baca tasyahud saja. Dan ini kata-kata siapa? Abdullah bin Umar. Taib. Dan Allah alam seorang Eh, dalam kondisi seperti ini Allah lam dengan minimnya ilmu yang ada pada eh, kami saya khususnya saya apabila bimbang dalam sebuah permasalahan dan datang ada praktek dari sahabat dan belum saya ketahui ada sahabat lain yang berbeda dalam hal itu maka saya pilih pendapat tersebut oleh karenanya tapi sekian lama <clears throat> ataupun uh, dalam permasalahan tasyahud awal itu sebaiknya duduknya ringan dan tidak lama dan sebagaimana disebutkan Abu Bakar Siddiq kalau duduk tasyahud sebentar dan tidak lama seperti seakan-akan duduk di atas batu panas. Begitu pula dinukilkan ucapan Ibnu Umar, tidaklah dijadikan kelonggaran dalam duduk dua di, di antara dua rakaat atau duduk di antara afwan, duduk pada tasyahud awal rakaat kedua kecuali hanya untuk baca tasyahud. Ini kata Ibnu Umar. Akan tetapi boleh tidak kalau ada yang membaca ya, salawat maka kita katakan boleh. Sebab di sana juga ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Abu Awana menceritakan bahwasanya Nabi alaihi suatu malam di rumah Aisyah melihat Nabi alaihi salat 9 rakaat salat malam dan duduk pada rakaat ke-8 artinya bukan duduk di antara dua sujud tapi duduk tasyahud awal Salah satu di antara tata cara sholat malam yang beraneka ragam banyak dinukilkan dari Nabi Alaihi Wasallam itu sahih adalah sholat 9 rakaat dengan duduk di rakaat nya Kemudian bangkit, kemudian duduk lagi rakaat ke-9 dan tasyahud akhir. Bisa difahami ya? Ini. Hanya saja para ulama mengingatkan kalau imam mau menyolat atau mau mengimami sholat tarawih berjamaah di masjid atau berjamaah di manapun maka jangan dia lakukan kecuali bentuk ya yang ringan seperti dua dua dua atau maksimal empat empat menurut pendapat banyak ulama. Adapun langsung delapan satu sembilan rakaat sekaligus maka ini belum pernah dinukilkan dilakukan oleh Nabi SAW berjamaah Sebab itu memberatkan Mungkin ada seorang ikut sholat jamaah sampai rakaat ketujuh Sampai rokaat ketujuh kemudian batal wudhunya Buang angin Akhirnya dia sudah dapat tujuh rokaat Batal keluar Kemudian masuk lagi Masuk rokaat ke delapan ya eh, Dia harus Atau masuk rokaat ke sembilan bahkan terakhir Dan dia harus mengkodok setelah itu delapan rokaat lagi Berat Namun apabila dua-dua dan semisalnya ini ringan Ini apabila sholat berjamaah Adapun sholat di rumah maka fleksibel. Silakan. Seperti ini Nabi Rasulullah SAW kata Aisyah, ya, Nabi Rasulullah SAW pernah sholat malam dilihat oleh Aisyah sembilan rakaat. Dan ketika rakaat ke-8 Nabi Rasulullah SAW duduk dan disebutkan beliau setelah tasyahud beliau summa yusalli ala nabi dan bersolawat tas nabi membaca salawat setelah tasyahud Kemudian Nabi SAW berdiri Rokat ke sembilan Kemudian duduk lagi Kemudian tasyahud Dan juga membaca salawat Sehingga di situ salawat dibaca Di rokaat tasyahud awal Dan di tasyahud akhir Dan sebagian ulama membedakan Itu hanya dilakukan pada sholat malam saja Tidak ada yang sahih Nabi SAW melakukannya pada sholat-sholat selain sholat malam Akan tetapi sebagian ulama menjawab Masa batafis sunnah apa yang sahih dinukilkan dalam sunnah solat solat sunnah sekalipun Maka itu pun juga berlaku pada solat solat wajib Selama tidak ada dalil pengkhususan Sujud sawi misalnya Sujud sawi pada solat solat wajib Tapi apakah solat sunnah juga kalau lupa sujud sawi Yang sahih iya Sama ya. Maka apa yang dituntunkan dalam bacaan sholat sunnah maupun sholat wajib disamakan selama tidak ada perbedaan. Seperti sholat jenazah beda, seperti sholat beberapa yang tata caranya berbeda maka berbeda. Oleh karenanya Allah lem suap yaitu eh, seseorang tidak mengapa untuk membaca tadi salawat. Taib akan tapi hendaknya dia tidak berlama-lama padanya. Ya. Allah taala alam Dan adapun Syekh bin Bas beliau menyamakan ya, salawat hukumnya umum. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir sama. Dan ini istihadnya imam. Maka kita dapati apabila imamnya kok lama. Kita sebagai makmum duduk tasyahud awal imamnya lama duduknya maka jangan kita diam saja. Maka kita pula membaca salawat kepada Nabi alaihi wasallam. Adapun imamnya strata syahut langsung berdiri kita ikuti. Walau harus dan tidak mengapa tentang masalah salawat karena salawat kepada Nabi pada tasyahud pertama itu sunnah menurut sebagian ulama itu maksimal dan bukan sampai tingkat Eh, wajib atau rukun. Dan bahkan sebagian ulama, bahkan jumhur ulama berpandangan tidak disyariatkan. Jadi itu pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan pendapat Imam Syafi'i yang lama. Taib. pun tentang dalil pendapat yang ketiga, setahu kami hanya menjamak tadi. Ya. Adapun dalil khusus membaca sholawat hanya yang ringkas. Allahumma sholli ala Muhammad sudah Makanya dalil salah khusus kami belum pernah mengetahui Namun itu mungkin istiad sebagian mereka Karena ingin eh, menjama Allah alam suhab Dan insya Allah jika ada faidah lain dalam permasalahan ini Insya Allah kita tambahkan di kesempatan yang akan datang Ini beberapa perkara permasalahan ini Ada pun hadis yang kedua Hadis Abdullah bin Mas'ud Seandainya ini sahih dalam riwayat Ahmad Tentulah ini menjadi dalil yang memutuskan permasalahan kita ini Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang kedua, "In kana fi wasatis salat." Dulu Nabi apabila berada di tengah salat, nahadha, beliau bangkit berdiri dari tasyahud awal. Kapan? Hina yafrugu min tasyahudi. Kalau sudah selesai baca tasyahudnya saja. Kalau sudah selesai dari bacaan tasyahud, bukan kalau sudah selesai solawat. Seandainya ini hadis sahih, sudah, ini jadi pegangan, jadi dalil. sudah berdiri langsung tasyahud, eh, setelah tasyahud berdiri. Tidak pakai salawat pada tasyahud pertama. Akan tapi sanad ini pun diperbincangkan oleh para ulama dan setahu saya e, di antara ulama Syekh al Albani yang melemahkan hadis ini dan mengatakan syad kalau tidak salah karena Muhammad bin Ishaq menyendiri dalam periwayatannya. Allah alam Maka sanad yang pertama ada keterputusan sanad Abu Ubaidah tidak mendengar hadis dari bapaknya langsung. Tapi akan tapi meskipun demikian ada sahih perbuatan sahabat Abu Bakar Siddiq begitu pula ucapan Ibnu Umar Adapun yang marfu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi eh, jelas mengkotik eh, terputus sanatnya maka tidak sahih. Adapun sanat yang kedua ya ini yang kita belum meneliti lebih lanjut. Adapun sanat yang pertama Raif eh, karena terputus sanatnya antara Abu Bedah dengan ayahnya dan adapun sanat kedua ini butuh dikaji ulang dan sebagian ulama melemahkannya. Maka insaha jika sahih hadis ini maka kita ikuti ajaran para imah para ulama yang mereka mengatakan sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau sahih suatu hadis maka itulah madhab saya. Jika sahih hadis ini sami'na wa ta'ala. Disebutkan Nabi kalau tengah sholat bangkitnya ketika sudah selesai dari tasyahud. Sudah. Akan tapi dijamak dari hadis Aisyah bahwasanya Nabi pun pernah membaca apa? Salawat. Tapi ketika sholat malam. Ketika sholatnya panjang, bacaan sholat malam itu panjang maka ketika seorang imam ya, panjang sholatnya ataupun tarawih atau imamnya sedang duduknya panjang kita membaca sholawat dan tidak kita diam ya adapun di luar itu <clears throat> eh, maka seorang langsung bangkit pun dan membaca sholat maka ini pun tidak mengapa dan perkaranya mudah insya Allah taala bukan sampai tingkat ya, wajib apalagi rukun ya, namun hanya disunahkan ataukah tidak baca sholawat Allah taala alam suar. Hmm. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah taala ar-raq'atu tsalitsah war-rabi'ah. Rakaat yang ketiga dan rakaat keempat. Setelah seorang bangkit, fayaqumu ba'dahu mukabbiran rafi'an yadayhi hadwa mankibayh. Maka seseorang pun bangkit setelah itu menuju rakaat berikutnya, rakaat ketiga dengan bertakbir sembari mengangkat kedua tangannya kedua telapak tangannya hadwa mangkibai sampai mana diangkat sampai sejajar dengan kedua bahunya ya. atau boleh sejajar dengan telinga atau diantaranya sebagaimana yang pernah kita lewati sama pada takbiratul ihram dengan ini tidak lebih dari telinga ke atas tidak juga lebih rendah dari dua bahunya bertakbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua telapak tangannya. In kana fi salati fi salatin thulathiyah kal maghrib au rubaiyah Yaitu kapan dia bangkit kembali dan bertakbir sambil mengangkat tangan apabila pada salat-salat yang tiga rakaatan seperti maghrib atau salat-salat yang empat rakaatan seperti zuhur dan asar wadzalika liyukmilu wadzalika liyukammila salatahu dan yang demikian dia lakukan untuk dia menyempurnakan salatnya karena salatnya belum selesai karena dia baru dapat dua rakaat sementara maghrib tiga rakaat kurang satu sementara zuhur asar empat rakaat kurang dua maka dia bangkit untuk menyempurnakan salatnya dan ini maklum diketahui wa in kana fi ghairi thulathiyya aw rubaiyya adapun apabila dia berada pada salat-salat yang tidak tiga rakaat tidak pula empat rakaat wahiyya salat at-tunaiyah yaitu salat-salat yang dua rakaatan mafrudatan baik itu salat dua rakaat yang wajib fardu kanat kal fajr seperti salat subuh wassalatul maksurah lil musafir atau salat-salat yang dikosor untuk musafir orang musafir ketika kita bepergian pulang kampung misalnya ya atau kita tidak ya mudik pulang kampung atau pergi ke tempat kerabat kita pergi ke luar kota misalnya entah naik bis entah naik kendaraan kita berhenti di tengah perjalanan kita sholat maka sunnahnya adalah seorang musafir itu sholatnya sholat-sholat rubai ya dia lakukan dengan sholat-sholat dua rakaat dan tidak pernah dinukilkan di malam sebagai diterangkan oleh para ulama satu hadis pun sahih Nabi alaihi pernah Sholat ketika safar Empat rokaat dengan empat rokaat Namun sebaliknya Yang ada adalah Nabi SAW selalu dan senantiasa Mengerjakan sholat-sholat rubaiyah Sholat-sholat yang empat rokaatan Ketika safar Selalu dikerjakan dua rokaatan Sampai sebagian ulama berpandangan wajibnya kalau sholat zuhur, sholat eh, Eh, asar wajib dua rakaat. Tidak boleh sampai sebagian dinukilkan man qama ila salisa siapa yang bangkit ke rakaat ketiga seakan-akan dia bangkit ke rakaat ketiga pada sholat subuh. Akan tetapi yang benar adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan eh, karena Nabi selalu melakukan seperti itu. Ya. Akan tetapi tidak kita katakan wajib kenapa? Karena ketika kita sedang safar dan kita dapat jamaah, ya imamnya sholat empat rakaat ya kita ikuti empat rakaat ya. ya. ya dan demikian itu yang disyaratkan bagi kita untuk mengikuti imamnya ya dan ada pun seorang memilih maka hendaknya dia memilih salat ini artinya ketika dia salat bersama sendirian ataukah salat bersama musafirin yang lain maka dia salat salat rubaiyah dengan dua rakaatan karena itu petunjuk Nabi Allah Alaihi dalam setiap safar beliau Bahkan beliau pernah safar sampai 19 hari terus-terusan dua rakaat terus. Ya. Pernah juga seterusnya dan seterusnya ini e, dalam kondisi safar dan itu ada pembahasan tersendiri tentang e, ahkam atau hukum-hukum safar termasuk sholat fa'inahu yutim mutasyahud wa yusallim. Adapun sholat-sholat yang dua rakaatan baik sholat fardu dua rakaat seperti sholat subuh maupun sholat-sholat yang dikosar bagi musafir fa innahu yutimmu at-tasyahuda wa yusallim maka dia hendaknya menyempurnakan tasyahudnya selesaikan bacaan dilanjutkan salawat wa yusallim dan dia ucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia ucapkan salam selesai dua rakaat adapun pembahasan kita ini berdiri setelah tasyahud awal adalah pada salat-salat yang tiga rakaat atau empat rakaat yang lebih dari dua rakaat Kemudian beliau menyebutkan dalil rawal Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'dal julus Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Bukhari disebutkan tentang Nabi alaihi salatu wasallam wa yukabbiru hina yaqumu minas sintaini. Dahulu Nabi itu bertakbir apabila bangkit dari dua rakaatan. Lalu beliau bertakbir apabila beliau bangkit dari dua rakaat. Ba'dal julus setelah duduk. Menunjukkan bahwasanya duduk pada dua rakaat, ini dalilnya. Duduk tasyahud awal, ini dalilnya. Salah satunya dan beliau pun bangkit kembali. Kemudian sambil bertakbir dan ini dalilnya. Adapun dalil mengangkat tangan ada hadis pada hadis setelahnya. Warawa an ibni Umar. Begitu pula Bukhari juga meriwayatkan dari sahabat lain yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa idza qama ar rak'ataini rafa'a yadayhi dan adalah dulu Nabi alaihi wasallam apabila bangkit dari dua rakaat rafa'a yadayhi Nabi alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan ini hadis riwayat Bukhari sahih maka ini pendapat kita bahwasanya fatakunu mawadhi'ar raf'al yadain arba'ah maka jadilah Tempat-tempat mengangkat kedua tangan dalam sholat itu ada empat tempat. Akan disebutkan oleh Syekh di sini. Yang pertama, enda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Dan ini jelas. Di pendapat jumhur juga demikian. Jumhur sambil mengangkat tangan. Tsani, posisi kedua mengangkat tangan adalah ender ruku ketika hendak ruku. Allahu akbar sambil mengangkat tangan. Yang ketiga, tsalits indar raf'i minar ruku adalah takbir sambil mengangkat tangan indarraf iminar ruku ketika bangkit dari ruku jadi setelah dari ruku hendak bangkit iktidal juga sambil mengangkat tangan ini yang ketiga dan ini juga mendapat jumhur ulama tiga-tiganya dan yang keempat endal kiam minat tasyahudil awal yang keempat adalah ketika berdiri dari tasyahud awal ini ini posisi keempat seorang mengangkat tangan ketika salat. Dan ini berbeda dengan pendapat jumur posisi keempat ini. Jumur ulama berpandangan tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika bangkit. Akan tetapi yang sahih sebagaimana dalil Nabi alaihissalam disebutkan dalam hadis Umar, "Idza qama minar rakaataini rakataini Tadi telah kita lewati dari hadis kedua. Apabila kata Ibnu Umar riwayat Bukhari, Beliau Nabi ketika bangkit dari dua rakaat, rafa'a yadai. Beliau mengangkat kedua tangannya. Maka ini dalil yang menguatkan pendapat bahwasannya ada posisi keempat dalam mengangkat tangan ketika salat. Selain daripada takbiratul ihram, selain daripada mengangkat tangan ketika hendak ruku dan selain pada mengangkat tangan ketika i'tidal. Namun ini posisi yang keempat Meskipun ini bukan pendapat jumhur yang keempat Namun ini pendapat yang sahih Mengangkat tangan setiap bangkit dari tasyahud awal Dan dalilnya jelas sahih Riwayat Bukhari Hadith bin Umar Kata Lauzai Naduru ma'asunnati haitu darat Kita berputar bersama sunnah Kita berkeliling kemanapun as-sunnah berjalan Ketika Nabi disebutkan sahih demikian perbuatan beliau. Nabi berpesan kepada kita, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita lebih mengedepankan dalil yang sahih, kita lebih mengikuti tuntunan Nabi alaihi wasallam dalam salat seperti ini ketika mengangkat tangan sembari takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Meskipun jumhur ataupun mayoritas ulama tidak berpendapat seperti ini. Kita dididik oleh para ulama untuk mengikuti dalil dan bukan sekedar mengikuti apa? Jumhuriyah atau mengikuti yaitu aksariyah. Al-aksariyah pendapat kebanyakan orang saja. Yang penting asal mana yang lebih banyak itu yang kita ikuti. Jangan kita mengedepankan ikuti yang lebih banyak dibandingkan dengan ilmu, dibandingkan dengan dalil sahih. Yang jelas Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan penduduk muka bumi, niscaya mereka dapat menyimpangkanmu dari jalan Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka <clears throat> kita ikuti dan pendapat jumhur banyak yang benar subhanallah. Banyak sekali dalam perkara perkara yang ada namun ketika itu berhadapan dengan dalil sahih di sini Ya, Jumur mengatakan tidak perlu mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Sementara dalilnya dalam Bukhari sahih jelas. Dari Ibnu Umar menceritakan Nabi kalau bangkit dari dua rakaat dari tasyahud awal ke rakaat ketiga, beliau bertakbirnya sambil mengangkat kedua tangan. Adapun takbirnya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, adapun mengangkat tangan dalam hadis Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Maka ini dan ini juga menunjukkan salahnya ketika ada saudara kita yang semangat kemudian mengangkat tangan setiap kali bangkit. Dari rokat pertama bangkit menuju rokat kedua ngangkat tangan. Ya, kemudian terus mengangkat tangan. Lah, mengangkat tangan ini hanya ketika dari tasyahud awal rokat kedua bangkit menuju rokat ketiga. Sudah. Nanti rokat ketiga menuju keempat juga nggak mengangkat tangan. Sehingga bukan setiap rokat mengangkat tangan terus. Maka ini Kemudian dan di sana ada masail masail seputar permasalahan ini namun e, ini secara global tentang e, bab ini. <clears throat> Kemudian walaisa hunaka mawadhi' ukhra turfa'u fiha al-yad. Dan tidak ada di sana tempat-tempat yang lain disyariatkan yang mengangkat kedua tangan pada posisi tersebut tidak ada. Ya sudah empat ini posisi mengangkat tangan. Ini pendapat beliau. Dan di sana ada yang mengatakan yaitu sesekali ahyanan sebagian ulama yaitu permasalahan uh, Syekh Al-Albani berpandangan terkadang yaitu ketika sebelum sujud hendak sujud itu mengangkat tangan namun ini eh, dan disana datang hadis dalam masalah ini dan sebagian ulama menyesuaikan seperti Syekh Al-Albani namun itu pun dilakukan ahyanan terkadang dan butuh pembahasan tentang permasalahan tersebut namun ini yang masyur empat dan ini yang kuat dalilnya jelas kuat dan hadisnya ada dalam Bukhari tadi posisi keempat empat perkara ini empat perkara ini kapan posisi tangan itu diangkat dalam sholat-sholat kita sehingga bukan setiap kali rakaat ya. dan juga bukan sebaliknya cuman mengangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram saja lah dan ini pendapatnya Hanafi ya Abu Hanifah dengan pengikutnya Bahkan sebagian mereka sampai berlebihan Dan ini bukan Abu Hanifahnya Namun para pengikut yang mutakhirin Yang taasub fanatik terhadap madhabnya Sehingga sebagian mereka ketika melihat Ada yang mengangkat tangannya Pada posisi selain takbiratul ihram Sebagian mereka yastahzi Mengolok-olok dengan mengatakan Ila aina yatir Kemana dia mau terbang? Oh, ngangkat-ngangkat terus ini. Ya, artinya ngangkat-ngangkat tangan terus, akan-akan mau terbang kayak. Ya. Oh, Ngepak-ngepakkan saya terus mau terbang. Ngangkat tangan lagi, ngangkat tangan lagi. Ya. Namun kita ikuti jelas sahih hadisnya. Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala nu, Ya, dan disebutkan pula dalam hadis yang lalu pernah kita bahas, seingat kami juga Ibn Umar. Ya, disebutkan tentang halal ini pernah kita lewati, ya, sahih yang jelas bisa dirujuk lagi di depan. Bahwasanya Nabi Wasallam itu juga mengangkat tangannya ketika hendak ruku. Ya. Demikian pula Nabi Allah Wasallam bertakbir sembari mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Maka kita ikuti sifat salat Nabi Wasallam. Ya. Dan demikian ini. Adapun ta'assub, fanatisme terhadap satu madhab tertentu atau sekedar mengikuti kebanyakan orang padahal dalilnya lemah maka ini bukan apa yang dituntunkan oleh para ulama alul hadis. Tapi selanjutnya beliau mengatakan wa yusalli al-baqi kama sabaqa illa annahu yaqtasiru fi qiraatihi al Fatihah. Kemudian dia mengerjakan sholat dari sholat yang tersisa rakaat-rakaat berikutnya sebagaimana yang telah kita bahas. Bagaimana rukuknya, bagaimana itidalnya, tuma'nina, eh, jangan mentul-mentul sampai lurus semuanya. Sumarka hatta tatma'inna rakian rukuklah sampai tumaknina mapan semua tulang sendinya. Iktidal hatta ta'tadila qa'iman sampai lurus dalam kau berdiri. Hatta yarji'u kullu admin ya. Fi mawadih sampai tiap tulang itu tiap sendi kembali ke tempatnya. Kemudian berikutnya posisi sujud seperti apa di atas tujuh tulang sabati azum. Begitu pula bagaimana sifat dan doanya semua sama seperti yang pernah kita bahas. Hanya saja perbedaannya illa annahu yaqtasiru fi qiraati al Fatih. Hanya saja rakaat ketiga ataupun rakaat keempat ini mencukupkan dalam bacaan Quran hanya surat Al-Fatihah saja. Dan ini yang masyhur, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Ya. Apa dalilnya? Rawa Al-Bukhari, hadis riwayat Bukhari an Abi Qatadah, yakni Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kana yaqra'u fi dhuhri fil ulayain bi ummil kitab wa suratain. Wa fi rak'ataini al-ukhrayain bi ummil kitab. Hadis riwayat Bukhari. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya dulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila membaca Al-Qur'an, membaca surat pada salat zuhur di dua rakaat yang pertama beliau membaca dengan surat Ummul Kitab yakni Al-Fatihah, induknya Alkitab wa suratain dan dua surat yakni rakaat pertama setelah Al-Fatihah kemudian surat kemudian rakaat kedua kemudian surat jadi menunjukkan kepada kita dalam rangka murojaah kebiasaan Nabi Alaihi Wasallam itu membaca surat utuh pendek ataukah panjang berbeda dengan sesuai kondisinya surat zuhur asar isya ausatil mufassal salat maghrib paling pendek kisalul mufassal salat uh, apa maghrib paling, uh, eh, apa sholat subuh paling panjang tiwalil mufassal. Yang jelas kebiasaan Nabi baca satu surat utuh. Meskipun boleh memotong ayat artinya apa memotong uh, surat cuma membaca akhir Al-Baqarah, membaca akhir Al-Maidah, Ali Imran, pertengahan atau awalnya. Dari sisi bolehnya boleh, namun kalau terus-terusan seperti itu kata para ulama makruh tidak disukai melakukan yang demikian. Sebab kenapa? Itu khilafus sunnah itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW, menyelisih sifat salat Nabi SAW, yang mana kebiasaan Nabi SAW itu membaca dengan satu surat. Ya. Demikian meskipun boleh sesekali baca potongan ayat ini apalagi mau mengingatkan, namun terus-terusan selalu membaca potongan-potongan ayat ini makruh. Dan begitu pula disebutkan di sini Nabi SAW pada dua rakaat pertama baca Al-Fatihah dan surat Rokat kedua Al-Fatihah dan surat. Wa fir ini ukhrayain. Adapun pada dua rokat terakhir bi ummil kitab. Nabi hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini hadis yang jelas. Taib, eh, maka ini. Adapun boleh tidak membaca surat juga pada rokat 34 ini boleh. Namun nanti kita lanjutkan eh, baca uh, sisa daripada dalilnya dalam permasalahan insyaallah taala ba'da azan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, tadi disebutkan Dalil riwayat Bukhari, hadis Abu Qatadah dan Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi wasallam hanya membaca surat Al-Fatihah saja apabila pada rakaat ketiga ataupun keempat. Kemudian Syekh mengatakan wa in zada 'alaiha fi dhuhri wal 'asr ahyanan fala ba'sa. Dan seandainya dia menambah bacaan 'alaiha dia menambah ya daripada bacaan Al-Fatihahnya tambahan bacaan surat fi dhuhri wal asr baik pada sholat zuhur maupun asar ahyanan kadang-kadang fala ba'sa maka tidak mengapa lakin takunu qira'atuhu sawa'an fil fil ulayain wa aqsaru fil ukhrayain ya akan tetapi hendaknya bacaan dia itu sama sebanding panjangnya pada dua rakaat yang pertama wa aqsaru fil dan lebih pendek pada dua rakaat yang kedua kalau dia tambahkan surat. Tapi kalau dia tidak tambahkan surat dan ini yang sering hanya baca yaitu rakaat pertama Al-Fatihah kemudian surat. Rakaat kedua Al-Fatihah kemudian surat lain. Maka rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Kemudian rakaat tiga dan empat Al-Fatihah saja tanpa membaca surat setelah Al-Fatihah. Dan ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Qatadah dan ansari radhiyallahu anhu tentang sifat salat Nabi alaihi wasallam. Bisa dipahami? Insyaallah taala. Jadi apabila ya, <clears throat> tadi seseorang membaca uh, surat hanya pada dua rakaat saja, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ya, Kemudian rokaat 3 4 dia membaca Al-Fatihah saja. Jadi sama. Rokaat 3 dan 4. Sama. Karena baca Al-Fatihah saja sudah. Tapi kalau sifat kedua, dia membaca surat pada semua rokaat. Maka hendaknya dua rokaat yang pertama disamakan kurang lebih eh, ritmenya atau ira apanya eh, durasinya dan rokaat dua rokaat terakhir rokaat tiga dan empat juga disamakan itu kurang lebihnya. Wa aksaru fil ukhrayain. Maka sama pada dua rakaat pertama dan lebih pendek pada dua rakaat yang terakhir. Rawa Muslimun an Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dzuhri fi raka'atainil ulayain. Bahwasanya Nabi alaihi wasallam dahulu pernah membaca dalam salat zuhurnya fi raka'atainil pada dua rokaat yang pertama fikul kulli di setiap rakaatnya qadra salasina ayat sekitar tiga puluhan ayat. Jadi dua-duanya sebanding. rokaat pertama tiga puluhan ayat, rakaat kedua juga tiga puluhan ayat. Ini pernah. wafil fil ukhrayain qadra khamsa asyrata ayat. Dan pada dua rokaat yang terakhir yaitu rokaat tiga dan empat beliau membaca bacaan yang kurang lebih sekitar 15-an ayat. Rokat ketiga sekitar 15-an ayat, Rokat keempat sekitar 15-an ayat. Jadi dua rokaat yang pertama sebanding panjangnya dan dua rokaat yang terakhir juga sebanding satu dengan yang lain, namun separuhnya dibandingkan dua rokaat yang sebelumnya. Bisa dipahami ya? Insyaallah taala. auqala nisfu dzalik yaitu setengahnya ya, atau dikatakan atau setengahnya wafil asar demikian dalam salat asar lebih pendek Fi raka'atain ulayain Nabi pernah membaca pada dua rakaat pertama, fi kulli raka'ah qadra qiraati khamsa asyrata ayah. Setiap rakaat beliau pernah membaca bacaan surat yang kurang lebih yaitu 15-an ayat. Wa fil ukhrayain qadra nisfi dzalik dan pada dua rakaat yang terakhir setengah daripada hal tersebut yaitu 15-an ayat lebih pendek asarnya yaitu kemudian dua rakaat pertama Kemudian dua rakaat yang kedua adalah setengahnya, sekitar tujuan ayat. Dan tujuan ayat itu Al-Fatihah saja. Ya, Al-Fatihah saja. Maka ketika membaca Al-Fatihah saja boleh. Yang pertama lebih kurang atau lebih apa namanya? lebih panjang rakaat yang pertama, kemudian rakaat kedua lebih pendek dan boleh juga rakaat pertama dan kedua panjangnya sebanding namun sekitar 15-an ayat Sementara rakaat ketiga dan keempat taib e, eh, hanya membaca e, Al-Fatihah saja. Dan demikian pula e, sebagaimana apa yang disebutkan tadi, boleh juga membaca surat ya, seluruhnya pada dur namun yaitu e, 30-an ayat dua rakaat yang pertama dan dua rakaat yang terakhir 15-an ayat. Ini kurang lebih apa yang disebutkan. Dan yang lebih sering yang pertama yang masyhur hanya membaca Al-Fatihah pada rakaat 3 dan 4 tanpa surat setelahnya. Ya. Adapun dua rakaat sebelumnya ya, dia membaca yaitu e, surat apa yang dia tidak baca dan sunnahnya adalah membaca surat utuh dari surat-surat ausatil mufassal antara amma yatasaalun sampai wadduha atau yang semisal itu. Wa idza qama ila rabi'a fil rubaiyah fa hal yajlisu aw Lalu apabila dia bangkit menuju rakaat keempat, apakah dia duduk ataukah tidak duduk? Nakul fi hadzal khilaf as Dalam permasalahan ini telah kita lewati permasalahan yang lalu. Apakah duduk istirahat atau langsung bangkit berdiri tanpa duduk istirahat? Ini pernah kita bahas ya. ya pembahasannya sama. Ini yang masuk dalam pembahasan jalsatul istirahah ya. Ini yang disebut para ulama dengan apa? Jalsah al-istirahah ya. Dan ini pada e, pada rokaat pertama hendak kedua dan pada rokaat ketiga hendak ke rokaat keempat. Adapun tasyahud awal maka masyur la khilafah fihi, tidak ada diperselisihkan tentang duduknya pada tasyahud awal.